Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk. Laula an hadana Allah, kalaulah bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan berada di dalam petunjuk yang berada dalam surga. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq sungguh telah datang kepada kalian para rasul dengan membawa kebenaran wa nudu ila tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun lalu kemudian diserukan kepada mereka itulah balasan untuk kalian surga yang kalian wariskan disurahkan karena amalan-amalan soleh yang telah engkau, yang telah kalian lakukan. Ayuhan nas ibadah Allah dan jemaah yang semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini adalah hari raya untuk kaum muslimin. Mereka tumpah ruah keluar dari rumah-rumah mereka dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan menyambut datangnya hari raya yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan surur, yakni hari raya Idul Fitri. Masyaallah muslimin, dan jamaah dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul bi wa rahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Maka hendaklah yang demikian itu engkau bergembira ria. Hendaklah dengan demikian itu engkau bersuka cita. Fabidzalika falyafrahu. Masyaallah muslimin, sedang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita bergembira seraya mengumandangkan takbir, seraya mengumandangkan tahmid, tahlil, tasbih, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilhamd. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kita Sehingga berwajib bagi kita untuk kemudian mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala terlebih di hari yang Allah Subhanahu wa taala rasulnya jadikan sebagai hari besar, sebagai hari yang agung, yakni hari raya Idul Fitri. Maka falyafrahu, hendaklah kalian wahai muslimin muslimin muslimah untuk bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri ini. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaim farhatan bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan antara yuftiru atau antara yuftihuhuma. Dia berbuka puasa, yakni melakukan lebaran atau melakukan salat Idul Fitri, yakni dia tidak menahan makan dan minum di hari tersebut. Sehingga dia pun bergembira dengan hari tersebut. Kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu. Ayyuhal muslimun wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia senantiasa bersenang-senang di dalam hari kemenangan ini, di hari raya Idul Fitri ini, setelah dia melakukan amalan-amalan soleh, setelah dia lulus melakukan amalan-amalan soleh, selama sebulan bulan di bulan Ramadan, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwasanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan karena dorongan iman dan karena dorongan ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kau qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang di malam hari dia menegakkan qiyamul lail, dia menegakkan salat tarawih disebabkan karena dorongan iman dan dorongan ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin wal muslimat yang melihatkan amalan-amalan soleh di hari bulan Ramadan dan di mana bulan Ramadan karena renungan iman dan karena mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dia keluar dalam keadaan suci dia keluar dalam keadaan suci yang sebagian ulama mengibaratkan seperti anak yang baru keluar dari rahim ibunya suci tanpa berdosa disebabkan karena amalan soleh yang telah dia kerjakan di bulan Ramadan di siang harinya ataupun di malam harinya dasarnya karena iman dan karena mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seorang muslim muslimah menutup amalannya di bulan Ramadan dengan amalan yang sangat agung, yakni dengan menyalurkan zakat fitrah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para zakat fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin atau turratu Lisaim ataupun suci bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga seorang muslim setelah berguguran dosa-dosanya, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan berguguran dosa-dosanya. Keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan berguguran dosa-dosanya karena puasa di siang harinya dan sholat malam atau salat tarawih di malam hari ini. Sehingga dia pun bersih dari dosa-dosa. Kemudian dia sucikan dirinya dengan zakat fitrah. Dia sucikan dirinya dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini pensuci bagi kaum muslimin. Pensuci bagi kaum muslimin muslimah yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari hal-hal yang keji. Boleh jadi kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi terkadang kita terjatuh dalam perbuatan sia-sia. Boleh jadi di bulan Ramadan kita berpuasa dan salat di malam harinya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang kotor dan keji. Maka dengan zakat yang kita tunaikan di, di malam Ramadan, di malam akhir dari bulan Ramadan, itu adalah bersuci bagi orang yang berpuasa. Di samping itu, zakat disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tu'matul masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Supaya kita merasakan kebersamaan di antara kaum muslimin. Bagaimana menumbuhkan kebersamaan di antara kaum muslimin. Yang kaya dan yang miskin sama-sama merasakan kebahagiaan di hari raya ini. Yang kaya menyalurkan zakatnya untuk diberikan kepada fakir miskin, agar fakir miskin merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh orang yang telah orang yang kaya. Ayuhan nas ibadah Allah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu telah menjadikan kita sebagai umat Islam, telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menjadikan kita sebagai Orang yang beragama Islam, yang mana Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Jalla Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka para yukbal, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh kasihan umat manusia yang berpaling dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa kasihan umat manusia yang tidak mau mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya tidak ada agama yang diridhoi selain daripada agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Islam. Menjadikan kita sebagai umat Islam dan kita bersyukur menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan agama ini untuk kita semuanya. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridho Islam agama kalian. Surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan saleh, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat ini dibacakan yakni surah Al-Maidah ayat terakhir dan turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didengar oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala Ayat yang takra'u. Ayat yang kalian baca wahai kaum muslimin. Ayat yang senantiasa kalian baca. Andai kan ayat itu turun pada kami, maka niscaya kami akan jadikan sebagai hari raya. Andaikan ayat itu turun kepada kami, maka saya akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Maka Umar bin bertanya, ayo ayah, ayat yang mana itu? Maka dia pun mengatakan, orang Yahudi mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kesempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah kucukupkan nikmat atas kalian. Wa raditu lakum islam adina. Dan aku ridho Islam itu sebagai agama bagi kalian. Kata Umar bin Khattab, aku tahu di mana tempatnya ayat tersebut turun. Aku mengetahui di mana tempat dan di hari apa ayat tersebut turun. Ayat tersebut turun di waktu yang sangat agung, di tempat yang sangat agung, di tempat yang dimuliakan, dan di waktu yang sangat agung, yakni ketika di padang Arafah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf di padang Arafah, di tempat yang sangat agung yakni di Arafah, di waktu yang sangat agung yakni di tanggal 9 Zulhijjah dan di hari yang sangat agung yakni hari Jumat itulah turun ayat yakni surah Al-Maidah ayat 3 ayat ini menerangkan kepada kita jemaah sekalian ayat muslimin wal muslimat menerangkan kepada kita bagaimana sempurnanya Islam kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak butuh penambahan dan tidak perlu pengurangan Islam sudah sempurna sesempurna sempurnanya telah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam sudah sempurna, tidak butuh pengurangan dan tidak perlu ada penambahan. Ambil apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kum anu, wajitanibu. Apa yang aku larang dari kalian, maka tinggalkan. Wa ma amartukum bi fa'tu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan untuk kalian maka kerjakan semampu kalian. Itulah semestinya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tinggalkan. Oleh karena itu yang sekarang dibilangkan oleh Subhanahu wa taala kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk menambah-nambah ataupun mengurangi ajaran yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jelas sekali dinyatakan oleh Subhanahu Wa Taala hendaknya kita senantiasa menjadikan diri kita pengikut setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya, aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, tutur katanya, perbuatan-perbuatannya, kita teladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama dengan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti dia kiamat, nanti dia kiamat, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan dia cintai. Sehingga ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta surga. Lalu kemudian ditanya apa yang telah engkau lakukan? Dia mengatakan tidak ada tidak ada amalan soleh yang telah telah kami lakukan. Belum ada amalan soleh yang aku lakukan. Tetapi aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Maka cintailah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan, dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajaran murni Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya nanti dia berkiamat akan bersama dengan orang yang dicintai semoga Allah jalla jalaluhu menjadikan kita semuanya termasuk orang, -orang yang diberi taufik untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Allah subhanahu wa taala dan menjadikan kita semuanya berkumpul bersama dengan para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.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 Tetapi beliau keluar di tempat yang luas yang tidak memiliki bangunan. Tujuannya agar menampakkan syiar Islam. Dan inilah syiar Islam yang paling agung, yakni syiar pelaksanaan hari raya Idul Fitri ataupun pelaksanaan hari raya Idul Adha. Maka suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sekelompok wanita, melewati sekelompok wanita. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kasabdakna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian." Para ulama kita menjelaskan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk banyak-banyak bersedekah. Karena para wanita, wanita dahulu itu tempatnya di rumah-rumah mereka. Tidak ada kesempatan untuk keluar menyalurkan hartanya. Di rumah-rumah mereka ibaratnya seperti ratu menjaga harta suaminya. Itulah wanita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, Nabi SAW memerintahkan untuk para wanita keluar semuanya. Hatta dia, hatta para wanita haid. Hatta para wanita haid, Nabi SAW memerintahkan keluar semua dari rumah, menuju ke lapangan. Tetapi Nabi SAW memerintahkan untuk menjadi tempat sholat. Yakni dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam. Menampakkan syiar Islam. Sehingga para wanita-wanita haid pun diperintahkan untuk keluar dari rumahnya. Maka para wanita adalah merupakan ratu di rumah. Sehingga dia keluar, Nabi SAW pun kemudian mewasiatkan tasaddaqona. Hai para wanita, banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah bersedekah. Maka fabasata tahu taubahu. Maka Bilal pun membentangkan pakaiannya. Bilal bin Rawah kemudian membentangkan pakaiannya. Maka para wanita-wanita beriman. Wanita-wanita mukminah yang tidak pernah ingkar terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa ketaatan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sasakdatna bersedekahlah kalian wahai kaum wanita mukminah. Maka serta mereka mereka mencabut anting-antingnya, mencabut kalungnya, mencabut emasnya apa yang ada di badannya, lemparkan ke pakaian yang dibentangkan oleh Bilal. Begitulah luar biasa wanita-wanita mukminah di zaman dahulu ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasabbabna fa inna uritum uritukunna karena sesungguhnya aku melihat aku melihat kebanyakan di antara kalian adalah penghuni neraka ahlun nar. Aku melihat di antara kalian wahai para wanita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya adalah penghuni neraka. Sekali lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Adalah seorang nabi, dia berbicara adalah dari wahyu yang diwahyukan adalah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Maka Nabi salah berbicara dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Maka Nabi SAW mengatakan saya melihat kebanyakan di antara kalian adalah penghuni neraka. Para sahabat, sahabiyah, wanita-wanita mukminah bangkit Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah bimada? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa para wanita kebanyakannya penghuni neraka? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya takturnal kuf, takturnal lan, karena kalian banyak melaknat. Kalian banyak melaknat, wahai para wanita. Ittakinna Allah. Takturnal lan, wa yakfurnal asir. Dan kalian banyak-banyak mengingkari kebaikan suami-suami kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk mentaati suaminya. Mentaati suaminya dengan penuh. Selama suami tidak memerintahkan kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala wajib taat. Sampai sebagian ulama menyebutkan andai kata seorang wanita itu bisa sujud kepada selain makhluk, uh, andai kata seorang wanita itu bisa sujud kepada selain Allah, Subhanahu wa taala. Niscaya saya perintahkan dia untuk sujud kepada suaminya. Maka surga kalian wahai mukminah, wahai wanita muslimah, wahai para istri-istri mukmin, surga kalian ada pada suami-suami kalian. Maka jaga harta suami-suami kalian. Jaga kewibawaan suami-suami kalian. Jaga kehormatan suami-suami kalian. Karena suami-suami kalian adalah pemegang surga untuk kalian. Taatilah suami-suami kalian, niscaya surga kalian akan pegang. Ayuhal mu'mina, sedang jama'i yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, sebagai wasiat terakhir, saya wasiatkan kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekali diri kita dengan takwa. Masing-masing diri-diri kita membekali diri diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian wahai mukmin muslimah. Berbekallah kalian sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang dijalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi taufik kepada hal-hal yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين